Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah <clears throat> wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah <clears throat> jemaah salat Maghrib Masjid Al-Asif Pekungrejo rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan mengkaji kitab Sama'il Nabi karya At-Tirmidzi rahimallahu taala. Maka ada materi tambahan yang ingin kami sampaikan. <clears throat> Yang pertama berkenaan dengan eh, masih berkenaan dengan masalah cincin dan jam tangan. Maka ini maka pembahasan tentang hal ini itu juga di, kita jumpai di sarah Riyadus Salihin karya Syekh Ibnu Zaimin rahimallahu taala di versi cetakan Saudi itu ada di jilid yang keempat. Beliau bahas ketika membahas bab yang ke-99 di Riyadus Salihin. Bab tentang istihbab takdimil yamin fi kulli mahwa min babi takrim. Bab anjuran mendahulukan yang kanan dalam semua hal yang mulia. Maka di sana beliau uh, beliau bawakan pembahasan tentang masalah penggunaan jam tangan. <clears throat> Beliau Sayyid Ibn rahimahullah ta'ala mengatakan, Wa'lam anan nasa ingda kharajat as-sa'at alati tu'allaku bilyadi. Dan ketahilah bahasanya manusia pada saat keluar jam tangan, e, mereka memakainya di tangan kiri. <clears throat> dengan maksud agar tangan kanan itu tidak ada padanya jam yang mengganggu gerak mereka. Lianna harakatul yumna aksar min harakatul yusra. Karena gerak tangan kanan lebih banyak daripada gerak tangan kiri. Wa yahtajul insan li harakatul yamin yamin ayyumna aksar Maka orang memerlukan gerak tangan kanan jauh lebih banyak daripada tangan kiri. Oleh karena itu orang-orang memilih untuk meletakkan jam tangan di tangan kiri. Li'an li'annaka dzalika ashal karena hal itu tersebut lebih nyaman. Wali'anna idza kanat al-yadul yumna hiya allati yakunu fiha al-amal ghaliban dan alasan yang lain karena tangan kanan itu biasanya lebih banyak dipakai untuk aktivitas. Nah, ketika jam tangan itu diletakkan di tangan kanan, maka dampaknya rubama tata'arradu as-sa'atu li syai'in yadurruha maka nanti ada peluang bahwasanya jam tersebut akan terkena sesuatu saat beraktivitas yang ini bisa merusak jam. Menjadi benturan atau yang lain. Eh, falidhalika ja'aluha biliasar oleh karena itu pilihan banyak orang adalah meletakkan jam tangan di tangan kiri. Waqad dhanna ba'dun nas al afdala ja'luha fil yamini binaan ala taqdimil yadil yumna. Eh, lantas sebagian orang ada yang punya sangkaan bahasa yang paling afdal adalah meletakkan jam tangan di tangan kanan berdasarkan anggapan e, mendahulukan yang kanan. Walakin hada dondon laisa mabniyan ala sawabin. Kata saya Ibn Taimin rahimallahu taala, ini adalah sangkaan yang tidak dibangun di atas pendapat yang benar. Di anu sabata ani Nabi sallallahu alaihi wasallam karena terdapat riwayat yang valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam anu kan yatakhattamu biyaminihi wa yatakhattamu ahyanan biyasarihi Bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pakai cincin di tangan kanan dan terkadang pakai cincin di tangan kiri. Warubama maka natakhatumuhu beliasari aksar. Dan boleh jadi Nabi pakai cincin di tangan kiri itu yang lebih banyak. Itu yang lebih sering. Eh, Liasula akhdul khotam bila jiljumna min yatil yusra. E, supaya tangan kanan itu lebih mudah kalau mau ngambil cincin yang ada di tangan kiri. Maka saya Semin punya uh, punya sangkaan kuat. E, bahasanya ya memang riwayatnya Nabi pernah pakai cincin tangan kanan, pakai pernah juga pakai cincin di tangan kiri. Dan beliau punya ghalabatudhan, bahasanya penggunaan cincin di tangan kiri oleh Nabi itu lebih sering. Lebih sering karena Nabi mencopot uh, cincinnya ketika ke kalkhola, ke toilet. Nah, nyopot itu lebih gampang kalau cincin itu ada di tangan kiri kemudian dilepas dan dicopot dengan tangan kanan. Kemudian wasa'atu akrabu matakunul khatam dan jam tangan itu sangat dekat kalau kasusnya dibahas dengan permasalahan cincin. Falatufabdal fiha al-yumna alal yusra. Maka tidaklah kita katakan lebih baik tangan kanan daripada tangan kiri atau tangan kiri daripada tangan kanan. Al-amru fi hada wasi' maka masalah jam tangan di pakai di tangan kiri atau di tangan kanan itu masalah yang longgar, masalah yang lapang. Insyita bil yamin. Jika Anda suka sukanya e, pakai jam di tangan kanan silahkan. Wa insyita bil yasar. Jika Anda enjoy kalau pakai jam tangan di tangan kiri juga silahkan. Mana yang enjoy? mana yang nyaman. Kanan bisa, tangan kanan bisa, jam di tangan kiri juga tidak masalah. Kuluhada laharoja fihi. Semuanya tidak mengapa, semuanya tidak masalah. Yaitu uh, yang dikatakan oleh Syed Muslimin di Sarah Redus Salihin di antara faedah yang tadi dari yang kita kutipan yang kita bacakan dia punya ghalabatudzan bahasanya Nabi itu lebih banyak maka cincin di tangan kiri daripada di tangan kanan meskipun dua-duanya sabit dua-duanya valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namun beliau katakan rubama boleh jadi boleh jadi penggunaan di tangan kiri itu yang lebih banyak alasannya tadi karena cincinnya sering dicopot dan eh, nyopot cincin itu lebih gampang manakala cincin itu tangan kiri kemudian dicopot pakai tangan kanan. Kemudian eh, tambahan yang ingin kita bacakan juga masih perkataan Sayyid Muhammad rahimallahu taala namun dari Asarhul Mumti' di jilid yang ke-6 yang cetakan Muasasa. Di sana ada pembahasan cukup panjang seputar uh, fikih berkenaan dengan cincin. Ya, diambil dari perkataan Eh, di Zatul Mustaqni dikatakan wa yubahu lidzakari minal fiddati al khatam. Ini penulis Zatul Mustaqni mengatakan dimubahkan bagi laki-laki dari perak eh, cincin saja. Yang mubah bagi laki-laki dari perak adalah cincin. Yeah. cinta. Ya, maka di sini disampaikan mubah bagi laki-laki yang mubah perak yang mubah bagi laki-laki adalah cincin. Di sini dikatakan zakari Bagi laki-laki maka mencakup anak kecil dan orang dewasa. Kemudian perak yang mubah bagi laki-laki adalah al khotam Cincin pakai alif lam. Maka apakah al di sini jinsiah sehingga menunjukkan boleh saja orang pakai cincin satu atau dua, tiga atau bahkan sampai lima. Apakah ataukah yang dimaksud dengan al khotam di sini adalah sebuah cincin? Maka kata Syaikh Muslimin, al-zahir asani. Yang lebih mendekati adalah kesimpulan yang kedua. Artinya anal insan yubahu lahu ittikhadu khatamin wahidin. Bahasanya orang itu dibolehkan memiliki dan pakai sebuah cincin. Kan nggak usah pernah kemarin kita singgung ya. Cincin double eh, dari Mawahib Muhammadiyah. Maka inilah zahir perkataan penulis Zadul Mustaqni yaitu memubahkan satu cincin. Memubahkan satu cincin perak bagi laki-laki. Kalau ada yang nyatat kemarin apa pernah dengan satu cincin dua cincin? menyatat? Faedah tentang hukum pakai cincin double? Tidak dicatat. Ada yang ini? Tidak ada? Ya, uh, di sini disimpulkan oleh Syekh Nusaimin bahasanya yang dimaksudkan oleh penulis Zatul Mustaqni adalah membolehkan satu cincin bagi laki-laki. Ya. makruh jika lebih dari lebih dari dua. Jadi, eh, dua masih hendak belum makruh berarti ya. faedah untuk hadis Sahih Muslim? Uh, hadis tentang Oh yang yang ini, yang habis uh, ya, yang mata cincinnya dari itu. Nah. Ya, maka dibolehkan bagi zakar bagi laki-laki perak yang dibolehkan bagi laki adalah al khatam adalah cincin karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki dan memakai cincin dari perak dan satu hal yang maklum bagi kita satu hal yang telah dimaklumi bahasanya Rasulullah adalah teladan yang baik dan tidak boleh kita katakan hukum ini khusus untuk Nabi alasannya karena hukum asalnya tidak ada hukum khusus untuk Nabi. Maka siapa yang mengklaim satu hukum itu khusus untuk Nabi, ya, maka dia wajib mendatangkan dalil. Kemudian zahir perkataan penulis Zatul Mustaqni menunjukkan bahasanya laki-laki punya memakai cincin itu boleh, baik dia pakai cincin itu karena kebutuhan atau karena ikut-ikutan atau karena tradisi dan budaya masyarakatnya atau karena sekedar untuk berhias semuanya boleh kalau zahir perkataan penulis Zatul Mustaqni liitlaqihi karena beliau mengatakannya secara mutlak boleh bagi laki-laki untuk pakai cincin. Yeah. Maka motivasi orang pakai cincin macam-macam. Ada yang karena kebutuhan. Semacam orang yang punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat, penguasa, menteri atau yang lain, yeah. lantas dia eh, Eh, lantas dia perlu stempel, maka dia kemudian memiliki cincin untuk stempel. Karena jika stempel itu eh, berupa cincin, yang cincin itu ada di jarinya, maka itu lebih terjaga dibandingkan seandainya stempel itu ada di sakunya. Karena boleh jadi stempel yang ada di saku itu jatuh, boleh jadi dicuri orang. Lain halnya kalau stempel tersebut adalah bentuknya cincin yang ada di jari seorang yang berkepentingan dengannya kemana-mana dibawa. Uh, atau dan ada motivasi orang uh, memakai cincin karena taklid dan ikut-ikutan. Sebagaimana dilakukan oleh banyak orang di zaman ini. Karena temannya itu pakai cincin, akhirnya dia ikut-ikutan beli cincin dan pakai cincin. Dia tidak bermaksud berhias dengannya. Ya, namun e, masyarakatnya terbiasa memakai cincin, maka dia pun memiliki cincin dan memakainya. Kemudian ada orang yang memakai cincin itu zinatan karena berhias. Maka orang yang semacam orang yang memakai cincin karena ingin berhias dengannya. Oleh karena itu dia memilih e, perak yang paling bagus warnanya, kecemerlangannya, model dan bentuknya. Nah, ini berarti memakai cincinnya karena tujuan berhias. dicari cari yang model yang bagus. Nah, ini berarti maksudnya berhias. Nah, perlu diketahui bahwasanya jika seorang laki-laki memakai cincin karena berhias, maka sebagian ulama mengatakan tidak boleh Waqala ba'dul ulama idza kana lizina fala yahillu. Sebagian ulama mengatakan jika laki-laki pakai cincin motivasinya adalah lizina, maka itu adalah perbuatan yang la yahilu tidak halal, berarti haram. Lian Allah ja'ala tahalli bizinah linisa. Karena Allah Subhanahu wa taala jadikan berhias berdandan dengan perhiasan emas dan perak itu untuk perempuan wa makana min khasa'is nisa fa inna la yajuzu lirijal. Dan sesuatu yang statusnya menjadi ciri khas perempuan tidak boleh dilakukan oleh laki-laki. Namun eh, kesimpulan dari beliau warajih al-umumu pendapat yang lebih kuat bolehnya pakai cincin itu bersifat umum. Bolehnya pakai cincin bagi laki-laki itu bersifat umum jais lil hajah wal adah wal zinah. Maka laki-laki boleh pakai cincin baik, motivasinya adalah kebutuhan, masih motivasinya adalah tradisi dan e, mengikuti tren masyarakatnya ataupun untuk berhias. Iya, bal innahu la yujad nasun sahihun fi tahrimi libasil fitah ala rijal. Karena tidak dijumpai nas yang sahih mengharamkan memakai perak bagi laki-laki baik cincin atau yang lain. Bahkan terdapat hadis yang menunjukkan laki-laki boleh memakai cincin e, secara bebas. Terdapat hadis yang diatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Wa ammal fiddatu fal abu biha la'iban. Adapun perak maka silakan kalian wahai para laki-laki bermain dengannya dengan benar-benar bermain dengannya. Artinya isna'u masyi'tum biha. Silakan kalian e, berbuat dengannya sesuka hati kalian. Dia Imam Ahmad dan Abu Dawud sanaknya sahih menurut al mungdiri Oleh karena itu walihada qala Syekhul Islam Taimiyah wa ulama al-aslu fil libasil fiddah wal hil hatta yakuma dalilun ala at-tahrim. Oleh karena itu sejumlah ulama mengatakan hukum asal dari memakai perak itu adalah halal. Hukum asal memakai perak itu adalah halal ya, hatta yakuma dalilun sampai terdapat dalil alat tahrim yang menunjukkan haramnya memakai perak. Ya, sampai terdapat dalil yang menunjukkan haramnya memakai perak. E, Wahadal kaulu asah dan pendapat ini yang lebih tepat. Biasanya hukum asal memakai perak itu adalah halal. Ya, bagi laki-laki hukum asal memakai perak itu adalah halal kecuali terdapat alasan yang e, menunjukkan kalau itu tidak halal. Faidah ja'al insan wa khairal khotam. Maka jika ada seorang yang memakai selain cincin, seorang laki-laki memakai selain cincin, mimma yatazayyanu bihi min fiddah. Dan itu sesuatu tersebut adalah untuk berdandan, untuk berhias. Namun dia dari perak. Maka tidaklah kita katakan perbuatan ini haram. Tidaklah kita katakan itu haram. Ya, ala kali rajih menurut pendapat yang paling kuat yaitu anal asla al-hil karena hukum asalnya adalah halal maka jika orang seorang laki-laki pakai uh, pin dari perak bukan cincin namun pin atau apa uh, dari perak mungkin kancing bajunya di uh, terbuat dari perak atau yang lain maka hukum asalnya maka berdasarkan dari pendapat dan minal ulama hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Namun kalau perak dipakai laki-laki tadi sebagai kalung di leher atau gelang wa ma dalik fahadah haramun. Maka ini haram namun bukan karena masalah peraknya. Namun min wajin akhar karena alasan yang lain. bahwa wa at bin nisa wa takhannus itu serupa dengan kekhasan perempuan dan ini adalah bentuk kebanjian. Ya. Ya. Warubama yusa'udzanu bihada rajul. Dan boleh jadi orang berprusangka kepada orang ini yang pakai semacam ini. Ya. ini jangan-jangan lelaki lemah gemulai itu. Ini bukan lelaki sungguhan. Kenapa? Karena dia pakai cincin perak. karena dia pakai, eh, maaf bukan cincin namun gelang perak Maka boleh jadi orang ber, berburuk sangka padanya. Fadayah umuli ghairihi lalidatihi. Maka ini haram bukan karena masalah peraknya. namun karena alasan yang lain. Ini tadi pendapat jama'atun minal ulama, Syekhul Islam Imtemiyah dan yang lain. E, namun ini nampaknya berbeda dengan penulis Zatul Mustaqni. Lihat kalau Eh, kalimat di matan Zatul Mustaqni wa yubahu lidzakari minal fiddati al khata. Perak yang dibolehkan bagi laki-laki adalah cincin. Perak yang dibolehkan uh, eh, untuk laki-laki adalah cincin. maka ini nuansanya nuansa pembatasan. Perak yang dibolehkan bagi laki-laki adalah cincin. Maka iya, nuansanya nuansa pembatasan. Nah, maka ini pendapat dari sebagian ulama demikian membatasi perak yang boleh untuk laki-laki cuma cincin saja. Iya, perak yang boleh bagi laki-laki hanya cincin saja. <clears throat> Itu di matan zatul mustaqni. Dan tadi eh, ada pendapat jamaah dan ulama yang mengatakan tidak. Iya, itu kembali kepada mengingat waladhi khalaqalakum fil ardi jami'a, ya hukum asalnya boleh. Ya, kembali ke hukum asal. Siapa yang menetapkan harus uh, selain perak tidak boleh, eh, selain cincin tidak boleh, nah, dialah yang wajib mendatangkan dalil. Ya, kemudian perkenaan dengan dibolehkan bagi laki-laki, ya, maka di sini menunjukkan bahasanya maka cincin bagi laki-laki satu hal yang mubah, satu hal yang boleh. Apakah dianjurkan? Ya, apakah boleh itu maknanya dianjurkan ataukah tidak? Al-jawab as-sahih anna lubsal khatam laisa bisunnatin illa liman yahtajuhu. Ya, yang dipilih oleh pensarah adalah memakai e, cincin itu bukanlah satu hal yang dianjurkan kecuali untuk orang yang membutuhkannya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah memiliki dan memakai cincin kecuali setelah ada masukan dari sahabat. Pastinya para raja tidak akan menerima surat kecuali yang dikasih stempel. Akhirnya Nabi memiliki cincin dan pakai cincin. Ye, maka pendapat yang dipilih oleh pensara adalah eh, tidak dianjurkan kecuali bagi yang membutuhkan. Yang tidak membutuhkan ya, mubah saja. Ini sekedar mubah. Nah karena dia mubah untuk orang yang tidak membutuhkan maka aturan libas suhrah berlaku dalam hal ini. Maka Ida jarat adatu ahlil balad bilubsil khatam fayajuzu lubsuhu wala haraja. Wa idza lam tajri al adatu fala yajuzu li'annahu yakunu libasa suhratin ya an-nasu bihi. Karena ini masalah mubah maka aturan masalah e, libas susurah berlaku di sini. Jika telah menjadi kebiasaan di masa, satu masyarakat memakai cincin maka boleh pakai cincin. Laki-laki boleh pakai cincin kalau itu sudah jadi budaya dan kebiasaan. Namun wa dalam tajri al-ada. Dan jika itu tidak menjadi kebiasaan di masyarakat. Di masyarakat tersebut tidak ada laki-laki yang pakai cincin. Yang dicarinya ada cincin cuma perempuan. Laki-lakinya tidak ada. Laki-lakinya adanya kapalan tapi kalau cincin tidak ada. Nah, eh, kalau pakai cincin tidak ada. Maka maka fala ya juzu maka tidak boleh. Karena pakai cincin dalam hal tersebut menjadi libas roh Ya tahaddasu nasu maka orangnya akan jadi bahan obrolan banyak orang. Wahuna masalah telah Buddha anatafatana laha wahiyya. Maka di sini ada satu poin ya. Harus eh, diperhatikan. Inna muwafaqatal inna muwafaqatal adati fi ghairil muharrami ya sunnah. Sesungguhnya mencocoki tradisi dan budaya masyarakat fi ghairil muharram asalkan itu bukan satu hal yang haram maka mencocokinya adalah satu hal yang sunnah. Kenapa? karena mukhalafatal adat taj'alu dzalika suhratan. Maka aturan kaedah libas suhrah itu bukannya untuk pakaian namun untuk juga semua semuanya. Kita gunakan di sini untuk semua perkara. Untuk semua perkara. Eh, lianna mukhalafat al ada taja'alu dhalika suhrah. Karena menyelisih budaya eh, yang ada di masyarakat itu satu hal yang ya, statusnya suhrah. Maka surah itu kaidah surah tidak hanya untuk pakaian. Meskipun hadisnya masalah pakaian. No, oh, bisa melebar kepada yang lain kendaraan. Kendaraan yang aneh-aneh, Vespa yang dibuat apa, apa, kemudian sepeda yang tinggi, ah, atau apa yang nyentrik-nyentrik yang lain. Yang itu jadi ya, bikin eh, ya menjadi eh, surah menjadi sebab orang itu memandanginya, atau kemudian bahkan membicarakannya. Ya memandang dengan tatapan yang aneh. Ini kok ada orang aneh-aneh. Maka itu terlarang. Bagi maka kaidah surah itu bukan hanya dalam masalah pakaian. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang libas surah. Fayakunu maka dari hal ini fayakunu makhalafal adata manhian anhu ada kaidah. Mengambil faedah dari masalah libas surah beliau menyampaikan kaidah yakunu makhalafal adata manhian anhu segala yang menyelisih budaya ingat selama budaya tersebut tidak haram budaya dalam berpakaian budaya dalam perpenampilan budaya dalam berkendaraan dan yang lainnya maka itu satu hal yang terlarang oleh karena itu kita katakan apakah termasuk sunnah Nabi orang pakai surban atau orang pakai ridak dan izar padahal tidak dalam keadaan uh, ihram. Ya. Namun kemana-mana mau ke sawah pakai libas, uh, eh, pakai izar dan ridak. Ya. Itu pakaiannya Nabi itu. Itu pakaian Nabi. Pakaian-pakaian yang paling dominan di masyarakatnya Nabi. Yang dipakai oleh para sahabat. Itu adalah izar dan ridak. Seperti pakaian laki-laki yang ihram itu. Ini, ngantor, kuliah pakai uh, uh, eh, izar dan rida. Oh, ini pakaiannya Nabi. Pakaiannya solihin, pakaiannya para sahabat. Ya. Maka al-jawab, in kunna fi baladin yaf'aluna dalika fa minas sunnah. Kalau Anda tinggal di satu masyarakat yang memang ya, pakaian familiarnya adalah rida dan izar, maka sunnah. Sesuai dengan sunnah Nabi, Anda pakai izar dan rida. Anda tinggal berada di satu masyarakat yang ya, terbiasa pakai sorban, maka pakai sorban di situ adalah sunnah. Wa idza kunna fi baladin la ya'rifuna dalik wa la ya'lifunahu falaysa min sunnah. Namun jika Anda tinggal di satu masyarakat di mana pakaian ridak dan izar itu bukanlah adat mereka, bukan adat masyarakat, bukan budaya masyarakat. Bahkan masyarakat tahunya ini orang mau uh, ini orang naik haji uh, karena itulah yang di baliho baliho uh, uh, kalau orang naik haji gimana pakai laki-lakinya pakai izar dan rida nanti orang malah kemudian ngerespon mau haji kemana mas haji ke barang <laughs> ini, ini kok di Jogja kok pakai uh, izar dan rida ini mau haji ke Gunung Merapi atau gimana Maka falisa minas sunnah, maka bukanlah sunnah Nabi pakai izar dan rida meskipun itu pakainya Nabi. Karena Nabi memakainya, ya, karena Nabi saw Alaihi memakainya karena tuntutan budaya dan tradisi. Nen. Nah, kemudian fikih lain berkenaan dengan masalah cincin. E, mana yang paling afdol dalam masalah jari yang dipakai untuk cincin? Apakah uh, eh, jari kelingking ataukah jari manis ataukah uh, ataukah yang lain. Al jawab fil khinsir afdal. Yang paling afdal adalah jari kelingking. Eh, Wayalihi al binsir dan setelah itu jari manis. Dan menurut fukoha masalah jari untuk cincin itu ada tiga macam. Al-asabi baliwat il khatam indal fukoha salah satu aksam. Maka status jari itu ada tiga macam berkenaan dengan masalah cincin. mustahab mustahabun. Yang pertama adalah mustahab. Wawal khinzir. Itulah ya, manakala pakai cincin di jari kelingking. Wa qismun makruhun dan macam yang kedua, jari yang makruh dikasih cincin. Untuk laki-laki. Yang kemarin telah kita sampaikan. Wawas sababah wal wusta. Jari tengah sama jari telunjuk. Itu makruh bagi laki-laki naruh cincin di situ. Berdasarkan hadis sahabat Muslim dari sahabat Ali bin Abi Talib. Demikian juga hadisnya dihatkan oleh at tirmidhi Wa qismun mubahun dan ada jari yang mubah. Wawa al-ibham wal binsir yaitu jempol sama e, jari manis. untuk mubah dikasih cincin di dua jari ini. Wa ba'dum al alqa al ibham bisababah wal wusta. Sebagian fukoha mengatakan jempol itu digabungkan dengan jari tengah dan jari telunjuk yaitu makruh. Makruh pakai cincin di jempol. Iya, lebih-lebih apalagi itu jadi ciri khas anak jalanan, anak pang dan sebagainya. Cincinnya di jempol. Nah, maka ya, tentu lebih uh, perlu di, ini, diwaspadai. Dan di sini ba'duhum wa al-haqa. Ba'dum al-haqa. Sebagian fukoha mengatakan bahasa jempol itu ini, segrup dengan jari telunjuk dan jari tengah. Itu makroh dikasih cincin. Ya, kemudian fikih yang lain berkenaan dengan masalah cincin, apakah dianjurkan pakai cincin di tangan kiri ataukah di tangan kanan? Jawabannya kalau Ali Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan alias al afdal. Kalau Imam Ahmad ye, eh, pakai cincin di e, di tangan kiri itu lebih afdal. Itu pendapat dan mazhab Imam Ahmad lisubutuhi karena hadis tentang hal ini sabit, hadisnya valid. Wa dha'fil ahadis waridah ani Rasul sallallahu alaihi wasallam menemukan yatakhattamu bil yamin dan kata Imam Ahmad hadis-hadis biasanya Nabi pakai cincin di tangan kanan dhaif. Maka ini kebalikan siapa? Kebalikan, kebalikannya siapa? Kebalikannya Tirmidzi. Kebalikannya Imam Tirmidzi. Uh, eh, Tirmidzi ya, yang mustahab yang dianjurkan pakai cincin di tangan kanan. Itu riwayat yang valid. Ya. Hadis-hadis tentang maka cincin di tangan kiri daif menurut Tirmidzi. Namun ini berkebalikan dengan apa, Imam Ahmad. kuno takhatom oleh karena untuk yang tangan kanan itu daif, maka pakai cincin di tangan kanan itu cuma jais. Boleh saja. Bukan afdol. Afdolnya kiri. Kanan jais. Itu Imam Ahmad. Afdol kiri, kanan jais. Kanannya boleh. Itu Imam Ahmad. Wasahi anahu sunatun fil yamin wal yasar. Yang benar ya. dianjurkan sama. Mau kiri mau kanan sama. Dan dua-duanya eh, semuanya dilihatkan oleh Imam Muslim. Uh, eh, riat Muslim dari sahabat Anas, Rasul pakai cincin di tangan kanan. Ya, tentang cincin di tangan kiri, Rahu Muslim dan juga dari sahabat Anas. Ya, dari sahabat Anas. Maka sama-sama riat Muslim sama-sama sahabat Anas bin Malik ya, menceritakan kalau Nabi pakai cincin di tangan kanan dan hadis yang lain Nabi pakai cincin di tangan kiri. Nah, kalau eh, Ba'dul ulama sebagian ulama mengatakan jika cincin itu ada tulisan Allahnya, maka tidak boleh di tangan kiri. Dalam rangka memuliakan nama Allah. Alasan yang lain, kanan tangan kiri diperlukan untuk istinja. Istitmar. Ya, untuk cebok. Nah, di situ pakai cincin. Cincinnya ada nama Allah. Maka jangan di tangan kiri. Ya, Wahina izin ima yatakalla bi khatam. Sehingga Ya, kalau cincin itu ada nama Allahnya, maka dia harus bersusah payah nyopot cincin. Dan boleh jadi dia istinja atau istitmal dalam keadaan cincin itu dia pakai pakai tisu dia istitmal padahal di situ cincinnya ada nama Allahnya. Dan jika ini nekat yang dilakukan, fihi nauunnya ihana, maka ini merendahkan Allah Subhanahu wa taala cebok pakai tisu, pakai tangan kiri, cincinnya ada nama Allah. Ada sehingga ada ada sebagian ulama fikih yang ngasih rincian. Kalau cincin tersebut ada nama Allahnya, maka kanan. Jangan eh, kiri. Dan bisa kita ambil pelajaran dari masalah ini, bahasa meletakkan jam tangan di tangan kanan tidaklah lebih afdal daripada di tangan kiri. Karena jam ya, ini juga dibahas oleh di ini Sa'ul Mumte karena jam sangat mirip dengan cincin. Tidak ada beda meletakkan jam tangan di tangan kanan ataupun di tangan kiri. laki saka akan tapi tidak dilakukan meletakkan di tangan kiri itu lebih nyaman bagi seseorang. Karena itu lebih selamat sehingga jamnya tidak kena benturan-benturan karena tangan kanan lebih banyak aktivitasnya. Jika kalau diletakkan di tangan kanan, saya akhtar, maka itu lebih berbahaya. Namun wal amru fi hadza wasi, intinya kalau masalah jam tangan lapang. Tidak boleh kita katakan yang sunnah dipakai di tangan kanan. Karena hadis tentang masalah cincin itu ada di tangan kanan, di tangan kiri Wasaatu asbahu syai'in bihi. Dan jam tangan itu sangat mirip dengan masalah cincin. Kemudian masalah yang lain berkenaan dengan fikih seputar e, pakai cincin. Di manakah kita letakkan mata cincin? Apakah kemudian di bagian atas telapak tangan ataukah di bagian dalam telapak tangan? Maka jawabannya mata cincin diletakkan di mengarah ke bagian dalam telapak tangan. Lianau al-warid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah yang berdalil ada hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang kedua, ya, maka disarankan untuk menghadap ke bagian dalam telapak tangan. Alasan yang pertama itu yang berdalil. Alasan yang kedua anau ahfadu lahu. Karena itu lebih menyebabkan awetnya mata cincin itu. Karena terjaga, tersimpan. Walakin indal amal yukalibuhu. Non pasangan kirinya itu berkegiatan untuk kerja. Ya, maka diputar. Ya. ya. Walakin ingdal amal yukalibuhu. Ya. Namun kalau tangan kiri itu lagi dipakai untuk kerja, ya mata cincinnya diputar. Kalau tetap ngadep ke dalam kan nanti uh, kena benturan-benturan dan sebagainya. Namun seandainya orang pakai cincin dan mata cincin ditaruh di bagian luar telapak tangan, maka itu juga diperbolehkan. Alasannya, Uya an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma min fi'lihi. Karena pakai cincin dengan mata cincin itu ditaruh di luar, itu perbuatan Ibnu Abbas. Diriatkan oleh Abu Dawud. Ya, diriatkan oleh Abu Dawud. Sehingga kesimpulannya, wal amru fi hadha wasi. Nah, lapang saja, longgar saja. Ya, tapi kalau mau uh, semangat nyentuh Nabi, ya maka Nabi di dalam. Seandainya mau tidak ditaruh di luar, boleh-boleh saja sebagaimana sahabat ibnu Abbas berbuat demikian dan beliau tidak e, menilai bahasanya satu hal yang kaku hanya boleh begini tanpa boleh begitu. Ya demikian e, kita lanjutkan ba'da lisa wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa rabbil alamin.